Di sini mungkin Ustadz agak merasa panas. Di sana pun panas juga. Nah, jadi Alhamdulillah kita dipersatukan. Bahasa Ustadz pun kami tak terlalu sulit mencernanya. Banyak titik persamaan. Inilah sebenarnya yang membuat kita tidak merasa asing. Saya sampai ke Pontianak ni walaupun pertama kali datang. Tapi rasanya seperti sudah lama datang kemari. mungkin doa para habaib, para ulama, para masyaikh. Tadi begitu sampai di airport langsung saya disambut Al Habib. Lupa tak ingat namanya. Bukan Al Habib. Anal Habib saya cium tangannya langsung. Karena Sayyidina Zaid ibn Thabit berjumpa dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma sama-sama sahabat Nabi sama-sama periwayat hadis, sama-sama bertitel radhiyallahu an diridai Allah. Tapi Sayyidina Zaid ibnu Sabit mencium tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Padahal kalau umur lebih tua Sayyidina Zaid Ibn Sabit. Karena ketika Nabi meninggal umurnya 20 tahun Sedangkan Sayyidina Abdullah bin Abbas umurnya ketika Nabi meninggal 15 tahun Lalu kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya, "Kenapa engkau cium tanganku wahai Zaid bin Thabit?" Kata Zaid bin Thabit, "Begitu kami memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sampai-sampai apa kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, "An asila qarabati ila qarabati Rasulillah." an asila ila qarabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah lebih kucintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Kenapa? Karena ada kemuliaan, karena ada nasab, karena ada hasab dan itu pula yang kita sebut petang, pagi, siang dan malam. Tak hanya dia tapi keluarganya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ali sayyidina Muhammad. Nah, ini semua mengajarkan kita mendidik bertata kerama, bersopan santun, berbudaya, beretika. Bukan seperti orang sekarang petantang, petenteng, tak tentu arah saja. Seradak seruduk saja. Maka hari raya kurban ini sebenarnya menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia, yang ada pada kambing, menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyundul ke atas. Lebih hebat lagi yang menyembelih itu. Bukan hanya sekedar menyipak, menyikut pula ke kiri dan ke kanan. Saya tertulis di sini bersama Tuan Guru yang mulia. Lamalah sudah rasanya saya berceramah. Baru ini ditulis Tuan Guru. Biasanya Al-Ustaz saja. Al-Mukarram saja. Tak layak saya berceramah di depan para habaib. Tamat dari mana? Darul Mustafa. dar rumah al mustafa orang yang dipilih sayyidina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam dipimpin oleh al habib umar bin hafiz radhiyallahu anhu salah satu murid utamanya adalah al habib ali zainal abidin al jifri ali al jifri waktu kami kuliah di mesir masyhur kami melihat ceramahnya pernah beliau datang ke riau al habib umar bin hafiz berziarah ke makam Sultan Syarif Qasim di kerajaan Siak Sri Indrapura begitulah kedekatan mereka walaupun sudah meninggal dunia tetap ada kunjung mengunjungi karena hubungan orang beriman tak putus dengan kematian Andai Abdul Somad hamba Allah yang daif ini mati meninggal Apakah putus hubungan dari keluarga saya dari Pontianak? Tak putus. Begitu keluarga di sini dapat kabar Abdul Somad meninggal dunia, langsung mereka kirimkan untuk Abdul Somad Al-Fatihah sampai ke Riau. Tak perlu transit ke Batam. Itulah hebatnya langsung. Makanya orang beriman itu mengucapkan salam Tidak hanya untuk orang hidup Untuk orang mati pun mengucapkan salam Ini rumah Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini pemakaman Al-Baqi Lorqat Di sana dimakamkan Alul Bait di sana dimakamkan as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Humaira, ya Humaira, wahai Aisyah, bila engkau lewat di pemakaman Baqi, jangan engkau diam saja, tapi kau ucapkan salam di sana." Maka mengucapkan salam ketika lewat di makam, "Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah." Uh, panjang Pak Ustaz, ya. Kami baca pendek aja Assalamualaikum ya ahlul kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Maka alangkah baiknya diprintkan seperti ini. Cari nanti www.google.com Doa ziarah kubur print berapa biayanya? Tanya ke panitia. Tempel di makam sehingga setiap kali orang lewat makam, Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun ya ramallahu mustaqim wal mustaqim nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Yang sudah hafal baca kuat, yang belum hafal gerak-gerakkan yang mudah. Apa maknanya? Ada doa untuk orang yang sudah mati. Assalamualaikum. Keselamatan untuk kalian. Selamat dari apa? Dia tak sakit lagi. Dia tak stres lagi. Dia tak depresi lagi. Selamat dari apa? Selamat dari azab kubur. Begitu salam. Makanya salam itu dibagi tiga. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya yang pertama tadi. Semua menjawab. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Waktu saya solat jadi imam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi Tak boleh jawab. Yang pula dijawab belakang. Waalaikumsalam Pak Salam yang ketiga, kita tak ingin mendengar jawabannya. Itulah kalau kita lewat di makam. Assalamualaikum ya Allah. Kita tak ingin mendengar jawabannya. Kalau sempatlah dia menjawab, Waalaikumsalam. Tak jadi kita pengajian malam ini. Artinya apa? Kita tak pernah mati. Di dalam alam roh kita hidup. Di alam rahim kita hidup. Di alam dunia kita hidup. Di alam barzah kita hidup. Di alam akhirat kita hidup. Tak pernah mati. Hamzah mati. Hamzah mati. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله Jangan kau katakan mereka mati. Bal ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun kalian saja yang tidak bisa merasakan kehidupan mereka. Kalau kepada orang yang sudah meninggal pun tetap ada hubungan, apalagi kepada orang yang masih hidup. Mestinya saya yang datang kemari tanpa diundang. Pak, izinkan saya mau datang ke Pontianak, mau bersilaturahim kepada para ulama, kepada para habaib, kepada para tokoh ulama Melayu, kepada para tokoh adat, ingin bercengkrama, bertukar pikiran, tapi kena keterbatasan waktu dan tempat. Akhirnya sampai hari ini 40 tahun sudah umur barulah sampai. Begitu rupanya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Nampak-nampaknya wajah ustaz ni seperti pernah jumpa. Satu sekolah? Tidak. Di YouTube? Memang selalu. Tapi nampak di mana kelihatannya? Sesungguhnya siapa yang pernah merasa pernah melihat kita sudah pernah berjumpa di alam arwah. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging. Kita sudah berjumpa di sana hanya saja kita lupa tak ingat masumiyal insanu bi insanin illa linisyanihi manusia disebut manusia karena nisyan karena lupa al insan manusia makanul khata tempatnya salah wan nisyan tempatnya lupa orang yang lupa itu diberi peringatan peringatan itu disebut dengan tausiah karena dia mesti diingatkan makanya disampaikan malam ini yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. LC itu apa Pak Ustaz? LC itu singkatan dari tulisan licence. Artinya ijazah. Ajazah yujizu ijazah. Orang ini sudah boleh mengajar. MA itu singkatan dari Master of Art. Karena banyak juga yang nanya, LCMA itu apa Pak? Lagi cemas menghadapi apa-apa. Sebetulnya itu tidak perlu ditulis. Akan datang kalau ada panitia yang meliput ini, ini banyak betul kamera dari balik bunga-bunga. Awas ditutup. Satu, dua, tiga, empat. Ada dari tim Tafakuh. Pekanbaru Riau. Ada satu lagi dari Az-Zikra. Majlis Al-Mukarram Ustazuna Syekhuna Guru kita Ustaz Arifin Ilham. Ikut datang kemari. Dari Allah. Masya Allah. begitu mereka memuliakan masyarakat jamaah Pontianak bayangkan itu apa maknanya ini majlis bukan hanya ditonton yang ada di sini tapi juga sampai di alam nyata dan di alam ghaib semua melihat ketika Nabi menyolatkan jenazah bernama Najashi raja di Ethiopia itulah kronologi solat ghaib tak ada jenazahnya kalau ada jenazahnya namanya solat jenazah. Tapi kalau jenazahnya tak ada, mana jenazahnya? Salat raib. Kenapa dia raib? Tak ada nampak zahirnya. Maka raib. Makanya kalau kita di kelas dipanggil, Abdullah, hadir. Abdul Samad, hadir. Abdul Rahman, hadir. Fulan, raib. Raib bukan artinya dia dari alam raib. Artinya tak ada jasadnya. Banyak saudara-saudara kita yang malam ini jasadnya tak ada bersama kita tapi spirit semangat ruh mereka maka pahalanya juga sama makanya ada jamaah-jamaah Pak Ustaz Ustaz selalu mengatakan man kharaja fi talabil ilmi siapa yang keluar rumah menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah dia sama seperti berjihad fi sabilillah hatta yarji'a sampai dia pulang ke rumah kami tak ada keluar rumah Pak Ustaz kami di kamar aja streaming ada nggak pahalanya? Ada. Berapa pahalanya? Berapa giga habis? Apa katanya? Lah Dalilnya mana? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan Allah. Sedangkan sebesar biji sawi ada pahalanya, apalagi paket 2 giga. Ya? Ada pahalanya, tapi jangan gara-gara ini tak pergi ke masjid. Nanti ustaz setiap mau ceramah, mana jemaah? Streaming semua Pak Ustaz. Jangan karena bertetap muka, bermuajahah, bermusyafahah berliqa, bersalaman itu beda. Beda dengan yang ada tampak. Makanya selalu jamaah. Alhamdulillah senang kami melihat Ustaz. Selama ini hanya dilihat di YouTube aja. Ternyata bagus kita tengok yang enggak nyatanya lagi. Mamin muslimaini dada dua orang muslim yaltaqiyani berjumpa wa yatasafahani berjabat tangan illa ghufira Allah ampunkan dosa mereka malam yatafarraqa sebelum berpisah berjumpa bertatap muka bersalaman diampunkan Allah sebelum berpisah Ustadz Somad perasaan selama ini kalau ceramah tangannya biasa aja tapi malam ini rupanya cincin baru dari ketapang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang ketika kita lihat dia ingat kita setiap dilihat ingat ketapang ingat ketapang ketika hilang pecinya dia bingung nyari peci mana peci saya mana peci saya mana peci saya Lalu kata orang Hai Khalid bin Walid radhiyallahu an, kenapa engkau sibuk cari peci? Banyak jual peci di pasar Madinah. Kenapa engkau pusing cari peci? Aku bukan pusing pecinya. Di dalam peci itu ada rambut Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap aku perang aku pakai. Begitulah mereka bertabarruk. Apa itu tabarruk? Mencari barakah dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abi Bakar disimpannya kirbah kambing kalau dipotong jangan sampai kulitnya luka karena kalau kulit kambing itu terbelah tak bisa menjadi tempat air zaman itu belum ada lagi galon belum ada lagi ember maka kulit kambing setelah dikuliti dijemur dikeringkan disama lalu kemudian diikat setelah diikat dengan benang dikuangkan air namanya kirbah orang kita menyebutnya geriba kirbah tadi kata kirbah geriba tak ada tempat air itulah tempat minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi meninggal, lalu tempat air minum Nabi itu diambil oleh Asma binti Abi Bakar untuk apa? Setiap anaknya demam dia tuangkan air mengambil barokah dari bekas minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mengamalkan itu sahabat-sahabat itu, bukan tanggung. Sahabat Nabi, bukan sahabat Abdul Somad. Kalau sahabat Abdul Somad itu yang di fanpage FB. Sahabat Nabi SAW Titel mereka bukan doktor Titel mereka bukan syekh Titel sahabat Nabi itu apa? Apa kata Allah? As-sabiqun al-awwalun Mereka yang dulu masuk Islam Generasi awal Minal muhajirin Dari kalangan muhajirin yang datang dari Makkah Wal ansar Yang datang dari Madinah Bagaimana mereka itu? Ulaika mereka radhiyallahu anhum waradu'an mereka ridha kepada Allah Allah ridha kepada mereka mereka pun ridha kepada Allah luar biasa doa jamaah begitu jamaah datang berdoa langsung terasa sejuk rupanya kipas dipasang sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan ketenangan ke dalam hati itu bukan makanan, bukan minuman, karena hati itu gaib sedangkan makanan itu nyata. Minuman, makanan nyata. Yang nyata tak bisa mengisi yang gaib. Yang nyata hanya mengisi yang nyata. Nasi nyata. Lalu apa yang bisa dia isi? Perut yang nyata. Maka nasi mengisi perut tapi nasi, makanan, minuman tidak bisa mengisi yang gaib. Mana dia yang gaib? Ruh, spirit di dalam. Maka dia hanya bisa diisi dengan berjamaah. Inilah yang sekarang ingin ditinggalkan orang. Tidak lagi berjamaah. Ada orang hidup dari pagi sampai siang, sampai petang, sampai malam, sampai pagi. Tidak pernah berjumpa orang. Lalu siapa temannya? Dari Korea semua. Samsung, Dari Jepang Sony. Panasonic. Itu saja. Kalau ditanya tetangga sebelah tak tahu, tetangga kami tak tahu, tetangga depan tak tahu. Orang yang tak pernah silaturahim, tak pernah menyambung ukhuwah model begini, biarkan nanti dia mati disolatkan Sony dan Panasonic. Sambung silaturahim. Datang ke masjid. Makanya selesai salat Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum sekarang la salam wala kalam. Selesai cabut pulang. Sudah berapa lama sholat di masjid itu? Sudah lima tahun. Kenal sama saya? Enggak. Dulu kan nanya, bapak tinggal di mana? Di Pontianak. Pontianaknya di mana? Perumahan Pondok Indah. Dekat dari masjid yang kemarin Ustaz Abdul Somad Tablik Akbar. Oh iya, kenal sama Pak Anu. Kenal. Bapak saya sama bapak dia. Kenapa? Bapak-bapak. Ya, kenal baik. Tersambung silaturahim. Sekarang la salam wala kalam. Salam tak ada, kalam tak ada. Pasang muka seram. Macam jeruk purut di pijak gajah tabassumika fi wajhi akhika sadaqah senyummu ke wajah saudaramu sadaqah makanya kalau saya diajak oleh jamaah ustaz boleh kita foto untuk kenang-kenangan boleh seberapa lama foto pun saya tahan yang tak tahan nahan senyumnya lah tabassumika la tahqiranna minal ma'rufi syai'a jangan kau sepelekan perbuatan baik syai'a walaupun sekecil apa perbuatan baik yang tak boleh kau sepelekan walaupun kecil? Antulqiya akhaka biwajhin talqin. Kau jumpai saudaramu dengan wajah yang cerah. Kalau bisa kau berikan tahadu, kau berikan hadiah tahab, kau akan saling berkasih sayang. Kalaupun tak bisa, maka paling tidak kau berikan wajah yang cerah karena kau sudah membuat kebaikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi meninggal tahun 275 Hijrah, penulis salah satu kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi Sunan Ibnu Majah. Maka di sana dia katakan Nabi kalau bersalaman dengan orang tidak pernah memalingkan wajahnya sampai orang itu berpaling. Ah, apa kabar Pak? Sehat Pak. Orang sekarang enggak, tangannya lain, wajahnya lain. Ya ya ya. ya. Nah. Tengok wajahnya, Bapak sehat. Apa kabar? Ya, sehat Pak. Allah Ustaz tuh pandai ceramah aja. Tengoklah nanti habis nih pasti langsung berangkat. Darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Apa kabar Pak? Sehat? Si Anu kenapa nggak datang? Dulu kalau orang tidak datang ke masjid sebabnya dua. Yang pertama sakit, yang kedua mati. Orang sekarang enggak. Kenapa dia tak datang? Rezekinya sudah lancar. Dulu tuh masih susah. Oh, Enam kali ketemu di masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha. Duha pun di masjid. Temenong nengok langit-langit. Begitu rezeki lancar, Idul Adha pun masbuk. Aduh, ini orang. Oleh sebab itu maka di mana kita ketemunya di masjid. Kamu kenal dengan bapakmu? Oh, kenal. Kami sudah lama kenal sejak 2000. Sekarang 2017, sudah 17 tahun kami kenal. Kenalnya di mana? Kami sama-sama waktu itu tablik akbar ada ustadz dari Riau orangnya kurus tinggi lupa saya namanya siapa. Mudah ingat nama saya. Kul wallahu ahad Allahu somad. Jadi adik-adik yang lupa ah, Siapa nama Ustaz? Kemarin Ustaz Somad dulu datang kami ketemu di masjid sana. Alhamdulillah. Enak kita mendengarnya. Kamu kenal dengan dia di mana? Kami sama-sama mabuk di Jakarta. Waktu kami sedang sama mabuk, sama-sama kehilangan uang, naik taksi. Wah, itulah kami kenal. Jelek sekali. Ada orang-orang yang nanti di akhirat dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali Mana orang-orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Azilluhum tahta zilli. Aku akan naungi mereka di bawah naunganku. Yauma la zilla illa zilli. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Aku akan naungi mereka pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Idza sama'un fatarat langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat lautan diledakkan. Lautan naik hancur semuanya. Yang menghancurkan 2004 bulan Desember tsunami di Aceh. Itu yang datang baru tsunami, belum Sumanto yang datang. Hancur bayangkan. Wa idzal kubur, bu'sirat. Semua yang dikubur akan bangkit pada saat itu tak ada tempat bernaung Hari ini ada langit-langit tenda. Nanti kita masuk ke masjid, ada atap masjid. Akan masuk ke gedung, akan ada atap. Tapi nanti sampai masanya, jangankan gedung, jangankan langit-langit, jangankan tenda. Watakunul jibalu kal ihnil mangfus Seperti bulu kambing yang dicukur, diletakkan di tapak tangan, dihembus. Begitulah bu bukit Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi, segala gunung di atas muka bumi ini akan seperti bulu kambing yang ditiup angin. Kalau Gunung Bromo yang besar seperti bulu kambing ditiup angin, lalu Abdul Somad ini seperti apa? Yang disombongkan itu apa? Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat kita sombong yang minta ampun, sampaikan ayat ini untuk dia. Watakunul jibalu kal'inil ainil Ambil bulu kambing. Kenapa Ustaz cerita bulu kambing? Karena sekarang paling mudah nyari bulu kambing. Baru kurban, ambil syukur bulu kambing letakkan dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Saya mau jumpa Bapak Anu. Kata pembantunya, "Bapak tidak bisa. Ada satu ayat yang ingin ku sampaikan." Apa dia? "Wa takunul jibalu kal Apa ini? Beginilah segala gunung bukit di dunia ini nanti, Pak. Lalu kalau gunung bukit aja seperti ini, Bapak seperti apa? bisa jadi itu membuat dia bertobat kepada Allah ayah dia Allahu bikara ustaz sudah pernah praktekkan belum lagi ayah dia Allahu bikara julan wahidan satu orang dapat hidayah karena engkau khairum min humurin ni'am lebih baik daripada khairum min humurin na'am lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah kendaraan terhebat termahal di zaman Nabi unta yang merah tinggi besar tapi ada yang lebih hebat apa dia satu orang dapat hidayah karenamu acara ini terselenggara bintang utamanya kelihatannya zahirnya yang tampil di sini oh. Tapi sadarkah Nun di pojok sana anak muda biasa, bukan siapa-siapa, tapi dia berperan luar biasa. Apa peran dia? Sarser, sarser, sarser. Kirim sana, kirim sana. Begitu tengok HP, pending semua. Kenapa? Paket habis tapi niatnya sudah sampai innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma ini untuk menghibur yang kehabisan paket ada orang-orang yang nampaknya dia bukan ulama dia bukan siapa-siapa tidak pernah di Mesir tidak pernah di Madinah tidak pernah di Makkah tidak pernah di Yaman tapi pahalanya besar dalam acara ini siapa dia tak pernah diminta kata sambutan Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari ketua panitia. Berikut ini kita dengarkan kata sambutan dari ketua masjid. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya pengantar undangan. Tapi perannya dia hanya pemasang umbul-umbul. Apa pernah Bapak Ibu menghadiri acara lalu protokol berkata, berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang umbul-umbul. Belum pernah. Semua kita punya peran dan tak boleh menyombongkan diri. Hai Abdul Samad, Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di dunia tapi malaikat tak mengenal dia. Tapi berapa banyak yang di dunia mastur wali mastur dia bukan siapa-siapa orang tak kenal dia disepelekan orang tapi hatinya bersih malaikat sudah lama merindukan dia setiap kali malaikat pagi petang naik ke atas menanyakan dia kapan dia datang nanti sampai waktunya dia akan tiba inilah yang selama ini kami tunggu-tunggu Ustaz kenapa cepat betul ceramah karena jam 7 kurang 10 harus habis Makanya ini 120 km per detik. Valentino Rossi ini. Kalau tidak kuat dah sobek-sobek. Pas jam 7 kurang 10. Cepat sekali waktu di Pontianak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kajian pendek dari maghrib ke isya ini ingatlah apa yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad? Perbanyak hubungan kepada sesama manusia. Datangi para ulama, bersalaman, kunjungi para habaib, sambung silaturahim. Kalau ada hubungan kerabat, ada hubungan saudara, namanya silaturahim. Kalau tidak ada hubungan, namanya ukhuwah Islamiyah. Man ahabba Salahu fi rizqihi siapa yang lapangkan rezekinya wa yumsa'alahu fi atharihi dipanjangkan umurnya falyasil rahimahu hendaklah dia menyambung sambung tali silaturahim. Mudah-mudahan kunjungan saya ini, pertemuan kita dengan para al-ulama al-ajla, al-habaib, al-fadil menjadi hubungan silaturahim dan ukhuwah Islamiah yang mempererat hubungan kita dan puncaknya nanti kita akan bersama dalam jannatul na'im bersama Sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. çalışıyor.